Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan min awsafil hali di antara sifat-sifat dari hal Rabi'u sifat yang keempat annaha nafsu sahibiha fil ma'na bahwa antara hal dengan sahibul hal itu sebetulnya dari sisi makna itu sama. Karena apa? Karena yang namanya hal itu asalnya adalah isim mushtaq. Nah, isim mushtaq itu selain menunjukkan makna perbuatan, itu juga menunjukkan pelaku dari perbuatan tersebut. Maka antara sahibul hal dengan hal yang berupa isim mustaq itu asalnya adalah sama. Namun beliau menambahkan waqad takunu masdaron dan terkadang hal itu berupa masdar. Di mana kita tahu bahwa masdar itu hanya menunjukkan makna perbuatan tidak menunjukkan pelaku perbuatan. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-337 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa masdarun munakkarun halan yaqa bi kathratin kabaghtatan zaidun tolak Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan dan hal itu bisa muncul dalam sebuah jumlah dalam keadaan masdar yang munakkar yang nakiroh. Jadi tadi dikatakan hal itu asalnya berupa isim mustaq. Tetapi hal juga bisa datang dalam bentuk masdar yang munakkar, yang nakiroh. Kemudian bikathrotin dan munculnya masdar nakiro sebagai hal itu banyak dalam ucapan orang Arab. Ka baghtatan zaidun tolak. Ya contohnya adalah baghtatan zaidun tolak atau tola zaidun baghtatan. Ya tola zaidun baghtatan. Zaid telah muncul secara tiba-tiba. Ya secara tiba-tiba. Maka baghtatan ini adalah masdar. Ya, fi'alnya baghata. Nanti isim maf'ulnya baghitun. Maka yang umum, ya tala'a zaidun baghitan. Misalnya seperti itu. Namun di sini yang digunakan adalah masdar. Ya, padahal masdar itu tidak menunjukkan pelaku perbuatan. Hanya menunjukkan makna dari perbuatan itu saja. Kemudian nanti akan dijelaskan di sini. Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan Al-wasfur rabi'u min awsafil khali sifat yang keempat dari sifat-sifat yang dimiliki hal adalah antakuna nafsa sahibiha ya asalnya antakunal halu nafsa sahibiha fil makna bahwa hal tersebut itu dengan sahibul halnya itu sama dari sisi makna. Artinya apa? Hal dan sahibul hal itu ya nafsa sama, ya sama dari sisi makna. Wahada huwal ghalibu dan yang seperti ini itu adalah yang biasa ditemui bahwa antara hal dan sahibul hal itu menunjukkan akan sesuatu yang sama. Dari sisi makna itu sama. Kal halil mustaqqati ya, seperti hal yang datang dalam bentuk isim mustaq. Ya, hal yang datang dalam bentuk isim mustaq seperti isim fa'il, isim maf'ul, dan selainnya. Nahwu contohnya ja'a Khalidun masruron. Ya ja'a Khalidun masruron. Khalid telah datang dalam keadaan berbahagia. Ya masruron itu adalah isim maf'ul. Maka selain menunjukkan makna perbuatan, dia juga menunjukkan pelaku dari perbuatan tersebut. Ya kalau dalam hal ini objek Fal masruru huwa khalidun. Maka orang yang berbahagia itu adalah khalid. Wa khalidun huwal masruru. Dan khalid itu adalah orang yang berbahagia tersebut. Maka sama antara khalidun dan masrurun itu menunjukkan kepada orang yang sama. Wa min ghairil ghalibi. Nah yang tadi itu adalah yang umum, yang banyak terjadi di ucapan orang Arab. Namun ada yang ghairul ghalib, ya wa min ghairil ghalibi. Nah, sekarang pembahasannya adalah yang uh, tidak sebanyak uh, uh, yang ghalib. Ya, kurang banyak terjadi, ya tidak banyak terjadi, itu adalah antakuna mukhalifatan lahu. Ya, antakuna mukhalifatan lahu. Maka yang tidak banyak terjadi ini itu berlawanan iya. berlawanan dengan hal yang dibahas pada paragraf sebelumnya, yaitu yang antara hal dan sahibul hal itu menunjukkan akan sesuatu yang sama. Nah ini berlawanan dengan itu, menyelisihi itu, mukhalifatan lahu. Contohnya apa? Kal halil waqi'ati masdaron. Contohnya adalah hal yang datang dalam bentuk masdar. Nahwu contohnya kharaja isamun jarian. Ya kharaja isamun jaryan. Karena biasanya yang digunakan adalah kharaja isamun jarian. Ya, menggunakan isim fa'il. Kalau koroja isamun jarian, nanti menjadi isom telah keluar dalam keadaan berlari. Ya, isom telah keluar dalam keadaan berlari. Tetapi di sini menggunakan masdar. koroja isamun jarian. Padahal jarian itu adalah masdar. Yang ditunjukkan makna perbuatannya saja, tidak termasuk pelaku perbuatannya. Ya, maka fa innal jarya laisa huwa isamun. Maka sesungguhnya kegiatan berlari itu bukan isom. Karena isom kan individu, seseorang. Seseorang dan perbuatan berlari itu berbeda. Wa isamun laisa huwal jaryu. Dan isom itu juga bukan perbuatan berlari. Ya, tetapi aisom yang dimaksudkan adalah seorang yang melakukan perbuatan berlari tersebut. Maka biasanya digunakan isim mustaq seperti jarian. Ya, tetapi ini ada dalam ucapan orang Arab. Kemudian beliau melanjutkan Ya, maka beliau melanjutkan wa qad kathura ul hali masdaron nakiratan. Dan sungguh ya banyak hal itu datang ya kedatangan hal itu berupa masdar yang nakirah. Jadi kita itu akan banyak menemui <clears throat> dalam sebuah jumlah itu hal yang datang dalam bentuk masdar yang nakiroh. Waroda dzalika fi kitabillahi ta'ala di mana hal yang datang dalam bentuk masdar nakiroh tersebut itu datang dalam Al-Qur'an Kitabullahi Ta'ala. Wa fi kalamil Arabi dan juga hal yang masdar dan nakiroh tersebut itu juga datang dalam ucapan orang Arab. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Ya, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, di sini kita melihat zulma itu datang dalam bentuk masdar yang nakirah. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-19 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian untuk hmm, ya untuk memperlakukan para wanita itu sebagaimana harta warisan Nah, tidak halal bagi kalian untuk menjadikan para wanita seperti layaknya harta warisan secara paksa. Maka di sini karuhan di sini adalah masdar yang datang kedudukannya sebagai hal, ya masdar yang nakiroh. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-260 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uhunna ya'tinaka sa'ya." Ud'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ya, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan mendatangimu dengan segera. Ya, mendatangimu dengan segera. Ini kisah mengenai Ibrahim alaihi salam ketika uh, diminta untuk mengambil empat burung kemudian dicincang ya diletakkan di tiap-tiap bukit. Ya, kemudian setelah dipanggil niscaya mereka akan mendatangimu dengan segera. Maka sa'yan di situ, ya sa'yan di situ adalah masdar nakirah yang datang dalam bentuk hal atau hal yang datang dalam keadaan nakiroh dan masdar. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat ke-8 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman "Tsumma inni da'autuhum jihara" Ya "Tsumma inni da'autuhum jihara" Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru kepada mereka, ya, kepada keimanan dengan terang-terangan. Maka jiharon adalah masdar yang nakiroh. Yang kedudukannya adalah sebagai hal dalam ayat tersebut. waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-16 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yad'una rabbahum khawfan wa tama'a yad'una rabbahum khawfan wa tama'a mereka berdoa kepada Robnya dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ya. Maka khaufan dan toma'an itu adalah masdar yang nakiroh, yang kedudukannya juga sebagai hal. Wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-15 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karuha. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-15 walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karuha dan hanya kepada Allah ya bersujud segala sesuatu yang di langit dan di bumi baik dengan kemauan sendiri ya ataupun dengan terpaksa. Kemudian beliau melanjutkan fa zulman wa karhan wa sa'yan wa jiharan wa khaufan wa tama'an wa tau'an wa karhan ahwalun. Ya, maka lafat zulman yang ada di surat An-Nisa ayat 10, kemudian lafat sa'yan yang ada di eh, sa'yan itu ada di Al-Baqarah ayat 260. Kemudian jiharon yang ada di Nuh ayat ke-8, kemudian khaufan dan toma'an yang ada di As-Sajadah ayat 16, Kemudian tau'an wa karohan yang ada di Ar-Ra'd ayat 15, ahwalun. Semua kedudukannya adalah sebagai hal. Wa kulluha masadiru. Dan semua lafaz tersebut itu adalah masdar. Ya. Kemudian beliau melanjutkan waruwiya 'anil arabi annahum kanu yaquluna dan telah diriwayatkan dari orang-orang Arab bahwa dahulu mereka itu mengatakan ungkapan kotal tuhu soberon. Ya, kotal tuhu soberon. Saya telah membunuhnya, ya maksudnya adalah dengan dalam keadaan sabar. Ya, seperti kotal tuhu sobiron. Tetapi di sini menggunakan masdar, kotal tuhu soberon. Kemudian wa tuhu raqdon. Ya, wa tuhu Ya, sama saya telah mendatanginya dalam keadaan berlari. Jadi rokdon itu juga masdar yang nakiroh. Yang datang ya, kedudukannya sebagai hal. Kemudian walaki tuhu faja'atan. Ya, walaki tuhu faja'atan. Saya menemuinya secara tiba-tiba. Ya, saya menemuinya secara tiba-tiba. Maka lafat faja'atan ini juga adalah masdar yang nakiroh, yang kedudukannya dalam jumlah itu adalah sebagai hal. Kemudian yang berikutnya adalah wakallam tuhu musyafahatan. Ya, wakallam tuhu musyafahatan. Dan saya telah menemuinya ya secara langsung atau saya, maaf saya telah berbicara kepadanya secara langsung atau saya telah berbicara kepadanya dari mulut ke mulut. Maka di sini musyafahatan itu adalah masdar ya masdar dari syafaha yusyafihu. Maka di sini musyafahatan adalah masdar yang nakirah yang kedudukannya adalah sebagai hal. Kemudian yang tadi wa tala'a alaina Dan dia telah muncul kepada kami secara tiba-tiba. Ya, maka semuanya ini sabron rokdon faja'atan musyafahatan barutatan itu semua adalah masdar yang kedudukannya sebagai hal. Wasahihu anna dhalika maqisun dan pendapat yang benar menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala bahwa kaidah ini itu makis. Makis artinya bisa dikiaskan. Ya dapat dikiasi, ya, dapat dibuat eh, kembali. Artinya apa? Misalnya kita bertutur menggunakan bahasa Arab, itu dapat menjadikan masdar yang nakiroh sebagai hal. Tidak selalu harus isim mustaq, bisa juga berupa masdar yang nakiroh. Karena apa? Itu dapat dikiaskan. Ya, tidak harus simai, ya, bukan samai, bukan sesuatu yang eh, apa yang datang dari orang Arab saja yang kita gunakan. Selain itu tidak boleh. Nah kalau ini makis, dapat dikiaskan kita dapat membuat jumlah baru yang itu e, menggunakan masdar yang nakiroh sebagai hal. Apa alasannya dia makis? Likathrotima waroda minhu. Karena banyaknya ya contoh yang datang dari orang Arab dan juga dalam Al-Quran, yang datang menunjukkan bahwa hal itu dapat berupa masdar yang nakiroh. Kita lihat catatan kaki, Si sibawaihi la yaqisu ala wuqul wuqu'il masdari halan ya si sibawaihi la yaqisu ala wuqu'il masdari halan nah ini menunjukkan ada yang mengatakan itu sama'i ya bukan qiyasi siapa itu si sibawaihi ya si sibawaih itu tidak mengkiaskan datangnya masdar dalam keadaan hal ya dalam bentuk hal atau tidak mengkiaskan hal yang datang dalam bentuk masdar. Ya, si bawai tidak mengkiaskannya. Wal jumhuru yu'awwiluna ma waroda min maji'i maji'il masdari halan. Ya. Akan tetapi jumhur ulama ya si bawai kan tidak mengkiaskan. Nah, kalau jumhur ulama itu yu'awwiluna, menakwil apa yang ditakwil ma waroda min maji'il masdari halan ya, jika ada masdar yang maaf jika ada masdar yang didatangkan sebagai hal atau ada hal yang datang dalam bentuk masdar itu ditakwil ditakwil menjadi apa ala annahu minal mushtaqi ditakwil bahwa itu sebetulnya itu asalnya dari mushtaq kasmil fa'ili ya seperti isim fa'il au annahu mansubun 'alal masdariyati li fi'lin mahdhufin. Ya. Jadi jumhur ulama itu kalau ada hal yang datang dalam bentuk masdar nakirah itu ditakwil menjadi mustaq seperti isim fa'il. Atau juga menakwilnya annahu mansubun alal masdariyati li fi'lin mahdhufin. Atau ditakwil bahwa lafat tersebut itu adalah mansub sebagai masdar dari fi'il yang dihapus. Atau dengan kata lain, mansub sebagai maf'ul mutlak dari fi'il yang dihapus. Itu penakwilan dari jumhur ulama nahwu. Fafi qawlihi ta'ala, maka dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 260, ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ دَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ya, ثُمَّ دَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan mendatangimu dengan segera. Ini adalah tadi kisah Ibrahim alaihissalam ketika ya ingin bertambah yakin bahwa Allah itu memang mampu menghidupkan yang sudah mati. Maka kemudian Ibrahim diminta mengambil empat ekor burung, kemudian dicincang semuanya, yang kemudian bagian-bagian cincangan tersebut itu diletakkan di atas bukit-bukit. Kemudian setelah dipanggil, ya kemudian diminta untuk memanggil, kemudian Ibrahim memanggil, niscaya burung-burung itu akan mendatanginya dalam keadaan hidup tentu saja. Ya. Maka apa maksudnya? Maka lafadz sa' yang di sini itu adalah min domiri toiri. Ya, sa'yan itu adalah dari mengandung domir yang kembalinya kepada at-toir, burung tadi. Kemudian au anna. Oke. Okay. Ya. yang lawas yang sudah lebih lama itu tulisannya au annahu masdarun li fi'lin mahdhufin. Ada hak setelah anna ya au annahu masdarun li fi'lin mahdhufin. Atau sa yang tersebut itu adalah menjadi maf'ul mutlak dari fi'il yang dihapus. Ini penakwilan dari jumhur ulama nahwu. dhahiru i'rabu hadhil masadiri halan. Namun yang tampak dari konteks jumlah bahwa kata-kata tadi semua yang disebutkan contoh-contohnya ya seperti zulman, Karuhan sa'yan, jiharon, khaufan, toma'an, ya, to, kemudian tau'an wa karuhan itu semua adalah masdar yang kedudukannya itu adalah hal, yang Arabnya adalah hal wala hajata litta'wili wala littaqdiri. Maka sebetulnya tidak perlu, ya tidak ada gunanya untuk ditakwil atau kemudian dimukotarkan, ditakdirkan. Karena sudah jelas bahwa kedudukannya hal. Tidak perlu ditakwil menjadi isim mustaq, atau kemudian ditakdirkan ada fiil yang dihapus, yang kemudian fiil yang dihapus tersebut memiliki maf'ul mutlak. Ini pendapat Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Karena secara umum beliau memilih uh, i'rab yang mudah yang tidak perlu pada takwil atau takdir jika itu memungkinkan. Kita kembali ke atas. Waladaiya da'iya waradat fi kutubin nahwi. Nah ini pendapat beliau maka sebetulnya tidak perlu ya kita tidak memerlukan takwil-takwil yang ada pada kitab-kitab nahwu. Ya contoh takwilnya apa tadi? Tak ditakwil menjadi uh, eh, isim mustaq atau ditakwil menjadi maf'ul mutlak dari fiil yang dihapus. Ya, menurut beliau tidak perlu wil takwil yang ada di kitab-kitab nahwu tersebut. Wa qauluhum dan juga ucapan dari para ulama nahwu ya sebagian ulama nahwu tentu saja inna dzalika la yuqasu alaihi bahwa datangnya hal dalam keadaan masdar yang nakiroh itu tidak dapat dikiaskan ya bukan kiasi tetapi itu samai harus uh, mengikuti apa yang diucapkan oleh orang Arab dulu kalau misalnya tadi ya orang Arab dulu mengatakan kotal tuhu soberon, ya itu saja yang dipakai. Tidak boleh menggunakan kata yang lain. Khusus menggunakan kata yang diucapkan oleh orang Arab terdahulu, menurut sebagian ulama Nahu. Apa alasannya? Limaji ihi ala khilafil asli. Karena hal yang datang dalam bentuk masdar nakiroh itu menyelisihi hukum asal. Ya, hukum asal di mana hal itu datang harusnya dalam isi mustaq. Ya. Kemudian apa? Ghairu maqbulin, ya takdirnya wa qauluhum ghairu maqbulin dan ucapan mereka itu tidak diterima. Ucapan para ulama nahwu itu tidak diterima. Apa ucapannya? Tadi inna dzalika la yuqasu alaihi limaji'ihi ala khilafil asli. Itu pendapat yang tidak diterima menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ngapa fa inna kathrataha tubihul qiyasa? Karena jumlah contoh yang sangat banyak baik dalam Al-Qur'an maupun ucapan orang Arab itu memperbolehkan kias. Karena apa? Saking banyaknya tadi. Kemudian wamal ladzi yuqasu alaihi idza lam takun hadhihi syawahidu da'iyatan lil qiyasi 'alaiha. Ya. Wamal ladzi yuqasu alaihi idza lam takun hadhihi syawahidu da'iyatan lil qiyasi 'alaiha dan apa yang dikiaskan kepadanya ya jika syahid syahid tadi ya contoh-contoh tadi baik dari Al-Qur'an maupun ucapan orang Arab yaitu tidak ya tidak menuntut untuk dikiaskan kepadanya. Ya kita mengetahui bahwa dalam kias itu ada empat rukun. Ya yaitu al-aslu yang biasa disebut sebagai makis alaihi, kemudian itu adalah masalah yang sudah ditetapkan hukumnya. Ya, biasanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah ditetapkan hukumnya. Jadi yang menjadi asalnya, yang menjadi acuannya terhadap perkara-perkara yang dikiaskan. Kemudian ada al-far'u, ya, yang biasa disebut sebagai makis. Itu adalah perkara yang kemudian ingin dicari hukumnya ingin dicari hukumnya. Biasanya hukumnya itu mengikuti makis alaihi. Kemudian ada hukmul asli, ya hukum dari yang asal hukum dari makis alaihinya. Nah, hukumnya itu sudah ditetapkan oleh uh, nas Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian ilahnya yaitu sifat yang terdapat dalam asal. Maka di sini makis alaihnya itu adalah tadi segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran dan ucapan orang Arab. Kemudian eh, ilahnya sama, bahwa hal itu datang dalam bentuk masdar yang nakiroh. Maka kalau sudah sekuat itu, ya, maka ya kita dapat menjadikan semua syawahid tadi menjadi makis alaihi. Ya makis alaihi. Karena sudah sangat kuat, sudah banyak contohnya. Sehingga apapun contoh yang datang setelahnya, yang mendatangkan hal sebagai dalam keadaan masdar yang nakiroh, itu dapat diikutkan hukumnya kepada makis alaih tadi. Ya, dapat menjadi makis semua contoh yang baru. Ya, maka hukum yang asal di mana hal itu datang dalam keadaan masdar yang nakiroh dapat diberikan kepada contoh-contoh yang baru. Ya, karena apa? Fa'inna kathrotaha, saking banyaknya contohnya. Itu menjadi tubihul kiasa. Ya, memperbolehkan adanya kias. Ini kiasi, bukan hanya sama'i menurut asyaih Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Nah, kemudian itu tadi naqala suyutiyu filham'i. Ya, As-Suyuti rahimahullahu taala menukil dalam kitab beliau Ham'ul Hawami' ya, syarah dari Jam'ul Jawami' ya, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama Safhata Thamanin wa Thalathina wa Mi'ataini halaman 238 An Abi Hayyana Qawlahu ya, As-Suyuti itu menukilkan dari dalam kitab beliau ya menukilkan dari Abu Hayyan ya Al-Andalusi rahimahumallahu taala. Apa yang dinukilkan yaitu qaulahu ucapan beliau, ya ucapan dari beliau Abu Hayyan. Inna wurudal masdari halan aktsaru min wurudihi na'tan. Ya Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa masdar datang dalam keadaan atau Ya, masdar yang datang dalam keadaan hal atau hal yang datang dalam bentuk masdar itu lebih banyak daripada naat yang datang dalam bentuk masdar. Jadi masdar itu lebih banyak digunakan sebagai hal daripada digunakan sebagai naat dalam ucapan orang Arab. Itu menurut Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullahu taala yang dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Kita kembali ke atas. Wahada makna ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa masdarun munakkarun halan yaqa' ila akhirih. Ay, maksudnya adalah innal masdarul munakkaro, ya sesungguhnya masdar yang munakkar apa itu Ay, an-nakirota, yaitu masdar yang nakiroh, yaqa'u halan bikathrotin. Ya, dapat digunakan sebagai hal dalam jumlah dan itu bikathrotin, ya, banyak ditemui. Thumma dhaqarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan contoh-contohnya. Kemudian beliau melanjutkan wuku sahibil hali nakiratan bi musawwirin. Ya, datangnya sahibul hal dalam keadaan nakiroh, tapi ada musawwirnya, ada sesuatu yang memperbolehkan uh, sahibul hal datang dalam bentuk nakiroh. Asalnya yang namanya sahibul hal itu biasanya ma'rifah, ya ma'rifah. Karena biasanya mengacu kepada individu tertentu yang dipahami oleh pembicara dan orang yang mendengar. Jadi biasanya ma'rifah. Tetapi boleh di sini sahibul hal itu nakirah. Tetapi harus ada musawwirnya, ada sesuatu yang memperbolehkannya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-338 dan bait yang ke-339. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan walam yunakkar ghaliban dzul khaliin lam yata'akhkhar au yukhassas au yabin min ba'di nafin au mudahihi kala yabghimru'un alam ri'in mustashila Beliau mengatakan apa? Walam yunakkar ghaliban dzulhali. Biasanya zulhal atau sahibul hal itu tidak nakiroh. Biasanya. Tetapi apa? Ada koitnya in lam akhor. Jika tidak diakhirkan. Artinya apa? Jika sahibul hal itu disebut dulu, kemudian baru setelah itu hal, maka biasanya ya biasanya itu eh, sahibul hal itu datang dalam keadaan ma'rifah. Ya, artinya ketika sahibul hal datang dulu, kemudian hal baru disebutkan, itu biasanya sahibul hal itu dalam keadaan ma'rifah. Ya, in lam yata'akhkhar au yukhassas. Ya, dan juga sahibul hal itu biasanya ma'rifah, ya jika dia itu tidak ditaksis. Ya, tidak ditaksis. Nah, ini menyebutkan musawir. Ya, sesuatu yang memperbolehkan kalau pada pembahasan sebelumnya mubetada oh, itu boleh datang dalam keadaan nakhirah, ya itu ada musawirnya. Nah, ini contohnya. Au yukosos atau tidak ditaksis. Au yabin min ba'di nafin Ya, dan juga biasanya sohibul hal itu tidak nakiroh ya, jika tidak muncul setelah penafian. Nah, ini juga musafir juga. Au mudohihi atau e, muncul setelah penafi sesuatu yang menyerupai penafian. Nah, ini di sini disebutkan tiga musafir yang memperbolehkan sahibul hal nanti itu nakiroh itu jika diakhirkan, artinya sohibul hal diakhirkan dari halnya, atau yukhossos, ya, ditaksis. Kalau ditaksis berarti boleh sohibul hal itu nakiroh. Atau yabinu min ba'di nafin au mudahihi. Ya, atau terletak setelah penafian atau sesuatu yang menyerupai penafian. Contohnya apa? Kala ya yabghimru'un alamri'in mustashila. Ya, janganlah uh, seseorang itu ya bahwa ya beri itu bisa bermakna menginginkan tapi bisa juga ya bermakna zolim atau melampaui batas. Ya janganlah engkau ber, janganlah seseorang itu bermudah-mudahan untuk berbuat zolim kepada orang lain. Ya, misalnya maknanya adalah zolim atau melampaui batas. Janganlah seseorang itu mustashila, bermudah-mudahan dalam berbuat zolim kepada orang lain. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan kedua bait ini beliau mengatakan haqqu sahibil hali an, an yakuna ma'rifatan haqqu sahibil hali an yakuna ma'rifatan hak dari sahibul hal atau hukum asalnya sahibul hal itu seharusnya datang dalam bentuk ma'rifah. Itu hal asalnya. Mengapa li'annahu ashbahal mubtada'a fi kaunihi mahkuman alaihi bil khali. Karena sahibul hal itu menyerupai mubtada'. Apa keserupaannya ya fi kaunihi mahkuman alaihi. Karena yang namanya sahibul hal dan mubtada itu sama-sama keadaannya menjadi mahkum alaih yang diberi hukum. Ya, dengan apa? Bil hali, dengan hal. Berarti yang dijelaskan oleh hal itu adalah sahibul hal. Ya mubtada itu juga bisa dihukumi misalnya dengan khobar ya atau juga dengan hal. Wal mubtada'u la yaqa'u nakiratan illa bi musawwirin. Dan yang namanya mubtada itu tidak bisa ya datang dalam bentuk nakiroh. Kecuali apa? Kecuali dengan musawwir. Jadi kalau ada musawwir itu baru boleh mubtada datang dalam bentuk nakiroh. Fakadal halu, maka demikian juga hal yasihhu wuqu'u sahibiha nakiratan bi musawwighin. Ya, maka demikian juga hal itu boleh ya memungkinkan datang sahibul hal, ya sahibul hal itu memungkinkan datang dalam bentuk nakiroh, namun dengan apa? Dengan musawwir, dengan sesuatu yang memperbolehkannya. Wa mayali, dan diantara musawwir yang memperbolehkan sahibul hal itu didatang dalam keadaan nakiroh itu adalah yang berikut ini. Al-awwalu musawwir yang pertama an yataqaddamal halu 'alan nakirati. Ya. Bahwa hal itu didahulukan dari sahibul hal yang nakiroh tersebut. Ya, jadi boleh datang dalam keadaan nakiroh, namun halnya diucapkan ter, ter, uh, didahulukan, ya diucapkan secara terlebih dahulu. Ya, hal diucapkan terlebih dahulu dari sahibul hal yang nakiroh. Nafwu contohnya, Atani sa'ilan rojulun. Atani sa'ilan rojulun. Yang asalnya apa? Atani rojulun sa'ilan. Atani rojulun sa'ilan. Telah mendatangiku seorang laki-laki dalam keadaan bertanya. Namun atani rojulun sa'ilan itu tidak boleh. Ya, karena rojulun datang dalam keadaan nakiroh. Maka di sini eh, rojulun itu boleh datang dalam keadaan nakiroh, asalkan sailannya, halnya, itu disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian sahibul halnya yang nakiroh. Fasa ilan halun min rojulun, maka lafat sa'ilan adalah hal dari lafat rojulun. Ya, seperti itu. Kemudian, wa minhu qawlu syairi, dan diantara contoh pembahasan ini adalah ucapan seorang penyair. Apa yang diucapkan penyair tersebut? Wa ma ma nafsi mithlaha wa la satta faqri mithluma malakat yadi. Maka penyair, penyair tersebut mengatakan dan tidak ada yang mencela, tidak ada seorang pun pencela yang mencela diriku seperti dia, ya mithlaha. Atau ha ini kembali kepada nafsi. Berarti tidak ada pencela yang lebih mencela diriku selain diriku itu sendiri. Ya, jadi yang paling banyak mencela diriku yaitu diriku itu sendiri. Kemudian walasat tafakri mithluma malakat yadi dan tidak ada yang menutupi kefakiranku ya selain apa yang dimiliki oleh atau semisal dengan apa yang dimiliki oleh tanganku. Artinya apa? Yang dapat menghilangkan kefakiranku itu adalah yang paling bisa menghilangkan kefakiranku itu adalah apa yang saya miliki sendiri. Kira-kira seperti itu. Atau kita lihat catatan kaki, al-makna, makna dari syair tersebut, annal laumal mu'athirul mufida huwa laumul insani nafsahu. Ya sesungguhnya celaan yang paling efektif, ya paling berpengaruh, paling manjur, dan paling bermanfaat, itu adalah celaan seseorang kepada dirinya sendiri. Itu yang paling bermanfaat. Mengapa? Li'anna dzalika yadullu ala syu'urihi bil khata'i. Karena manusia banyak mencela dirinya sendiri, itu menunjukkan akan kesadarannya terhadap kesalahan artinya tahu diri. Jadi yang banyak dia celah itu bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Kemudian wa annama fi yadil insani minal mali akarobu manalan mimma fi aidin nasi. Nah ini juga. Dan bahwa harta apapun yang dimiliki oleh seseorang itu adalah sesuatu yang lebih mudah diperoleh daripada harta yang ada di tangan manusia yang lain. Artinya apa? Ya, harta yang kita miliki, yang bisa kita kendalikan, itu adalah harta yang ada di tangan kita. Bukan harta yang dimiliki orang, oleh orang lain. Maka itulah yang kita gunakan untuk menutupi kefakiran kita. Bukan kemudian mengharapkan pemberian dari orang lain. Kemudian, wa qawluhu la'imun fa'ilun. Kemudian ucapan penyair tersebut imun itu adalah fa'il. Kemudian wa mithlaha halun dan lafat mithlaha yang ada pada wa malama manafsi mithlaha itu adalah kedudukannya sebagai hal. Wa huwa minal lati la tastafidu at-ta'rifa. Wa huwa minal lati la tastafidu at-ta'rifa. Dan lafat mithla itu adalah contoh dari lafat-lafat yang tidak membawa faedah ma'rifah. Walaupun disandarkan kepada domir, ya, mithlaha, mithlaha. Tetapi lafat mithla itu termasuk lafat khusus yang dia itu tidak membawa makna ma'rifah. Walaupun diidofarkan kepada domir. Kita kembali ke atas. Famithlaha halun min qawlihi laimun. Maka lafat mithla di mithlaha adalah hal dari ucapan laimun. huwa nakirotun. Dan laimun adalah nakirotun. Nakiroh. Walakin takot halu alaiha. Ya, tetapi kenapa laimun itu sahibul hal tetapi nakiroh? Itu boleh karena takot halu alaiha. Hal yaitu mithla itu didahulukan pengucapannya daripada la imun. Kita lanjutkan. Athani, bentuk dari e, musawik yang kedua adalah soson nakirotu biwasfin au idofatin. Bahwa sahibul hal yang nakiroh tersebut, itu dikhususkan dengan sifat atau dengan idofah. Fal maka contoh dari nakiroh yang dikhususkan dengan sifat adalah nahwu ja'a rajulun dha'ifun sa'ilan. Telah datang seorang laki-laki yang lemah dalam keadaan bertanya. rojulun di sini itu sebagai sahibul hal. Ya, tetapi boleh. Mengapa? Karena dia disifati dengan doa'ifun Ya, ini adalah musawwir yang kedua. Wa minhu qaulu syairi dan diantaranya adalah ucapan seorang penyair. Najaita ya Rabbi Nuhan wastajabta lahu fi fulukin makhirin fil yammi mashhuna. Maka penyair tersebut mengatakan, Wahai Robku, engkau telah menyelamatkan Nuh, dan engkau telah menyelamatkan Nuh Maaf, engkau telah menyelamatkan Nuh, wahai Robku, dan engkau telah menjawab doa Nuh. Fi fulukin makhirin fil yammi mashhuna. Ya, dalam sebuah perahu yang makhir, membelah. Ya, membelah lautan, ya, membelah fil yammi di lautan mashhuna, yang dalam kapal tersebut dalam keadaan penuh penumpang. Atau kita lihat catatan kaki dari syair ini. <clears throat> Fulukin bidommin fa sukunun. Ya, atau fa sukunin. Fulukin bidommin fa sukunin asafinatu. Ya, fuluk itu bisa dibaca dengan dommahnya lam, atau bisa dibaca dengan uh, sukunnya lam, fulkun. Ya, bisa fulukun, bisa fulkun. Artinya apa? Asafinah itu adalah kapal. Wa huwa lil mufradi wal jam'i bi lafdhin wahidin. Dan fulukun dan fulkun itu bisa digunakan untuk mufrad dan jamak dengan satu lafat. Jadi fulukun dan fulkun itu bisa untuk jamak, bisa untuk mufrad. Kemudian waqad tudbat waqad tudbatul ainu harakatil fa'i. Dan terkadang itu ain dari kata itu, ainnya kan lam pada fulukun. Ya, kan asalnya fulkun. Nah, terkadang ain dari kata tersebut yaitu lam itu tudbatu harakatil fa'i, diberi harokat dengan harokatnya fa' Ya kan fa'ala. Fa'ala. Nah, si ain itu diberi harokatnya fa. Menjadi tadinya fulkun menjadi fulukun. Kama fi hadal baiti sebagaimana dalam bait ini. Kemudian makhirin ya tadi fulukin diberi sifat dengan makhirin. Makhirin itu apa? Asalnya dari makhorotis safinatu ya makhorotis safinatu Ah, fiilnya makoro, makorotis safinatu. Nah, apa artinya? Ai jarot tasyukul ma'a ma'a sautin. Jadi maksud dari makoro itu adalah jarot tasyukul ma'a ma'a sautin. Yaitu kapal tersebut itu berlayar membelah air dengan suara deburan. Ya, jadi kapal tersebut itu berlayar membelah air laut, membelah lautan dengan suara deburan ombak. Kemudian al yami atau tadi apa ya? Di atas al yami ya. al yami itu adalah al-bahru awil ma'u ya. al yami adalah lautan atau air. Kita kembali ke atas. Famashhunan halun min fulukin. Maka lafat mashhunan adalah hal dari lafat fulukin. Wa makhirin sifatun lahu. Dan lafat makhirin adalah sifat bagi lafat fulukin. Ya, itu tadi contoh yang eh, sahibul hal nakiroh ditaksis dengan sifat, dengan wasaf. Wal idhafatu, kemudian contoh dari sahibul hal yang nakiroh yang ditaksis dengan idofah itu adalah nahwu ja'a talibu ilmin masruron. Ja'a talibu ilmin masruron. Penunt, seorang penuntut ilmu telah datang dalam keadaan berbahagia, bergembira. Maka masruron adalah hal dari lafad tolibu. Dan tolibu ini itu nakiroh. Tetapi dia ditaksis dengan diidofahkan kepada lafat ilmin. Wa minhu qawluhu ta'ala dan di antara contoh pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat ke-10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fi arba'ati ayyamin sawa'al lissa'ilin. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin." Pada empat masa, ya empat hari, yang itu penjelasan itu ya sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Ya, orang-orang ya, orang -orang yang bertanya. Maka kita lihat Eh, penjelasan dari ayat ini. Nanti kita baca i'rabnya fasawaan halun min arbaati. Maka lafat sawaan adalah hal dari lafat arbaati. Dan arbaati itu nakiroh, tetapi wahia mudofatun, tetapi dia diidofahkan kepada lafat ayamin. Kita lihat catatan kaki, fi arba'atin fi arba'ati jarun wa majarurun muta'alliqun bil fi'li qaddara. Lafat fi arba'ati adalah jar majarur yang dia itu terkaitnya dengan lafat qaddara. Karena pada ayat sebelumnya wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin. Ya, wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin maka terikat atau tergantung dengan fi'il qaddara tersebut. Wa huwa ala takdiri dan itu takdirnya adalah fi tamami arba'ati ayyamin. Ya, setelah sempurnanya keempat hari tersebut. Kemudian beliau melanjutkan walaula dzalika lakanatil ayyamu samaniatan. Karena kalau tidak ditakdirkan seperti ini, fitamami arba'ati ayamin. kalau tidak ditakdirkan seperti ini nanti harinya itu jadi delapan, tidak lagi empat. Mengapa? Nanti di total dari empat hari ini, kemudian yaumani fil awali, ya, kemudian ditambah dua hari yang di depan, wahuwa qawluhu yang digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat sebelumnya surat Fussilat ayat 9 khalaqal arda fi yaumaini. Ya Allah menciptakan bumi dalam dua hari atau dua masa. Wa yaumani fil akhiri wa huwa qawluhu dan dua hari dalam yang akhir yaitu yang ayat setelahnya. Wa huwa qawluhu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat ke-12. Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain maka Allah yang menciptakan atau menjadikan tujuh langit dalam dua hari atau dua masa. Kalau tidak ditakdirkan seperti itu, nanti dua hari penciptaan bumi dan dua hari penciptaan tujuh langit itu dijumlahkan jadi delapan. Ya, bisa dilihat lagi di kitab tafsir. Kita kembali ke atas. Esalifu, ya musawwik yang ketiga, antaqa'an nakiratu ba'da nafyin. Ya, bahwa sahibul hal yang nakirah itu datang setelah penafian. Au nahyin. Ya, atau datang setelah larangan. Awis tifhamin atau nakiroh yang jadi sahibul hal itu datang setelah lafat istifham. Fan nafyu, maka contoh dari yang nakiroh sahibul hal itu datang setelah penafian ya, atau peniadaan itu adalah manadima talibun mujtahidan. Ya tidak menyesal seorang pelajar ya selama dia itu dalam keadaan bersungguh-sungguh. Maka talibun di sini adalah sahibul hal dan nakiroh. Ya, halnya mana? Mujtahidan. Tetapi di sini boleh. Mengapa? Karena itu didahului oleh ma. Ya manafiyah, yang menafikan, yang menunjukkan tidak. Wa minhu qauluhu ta'ala dan contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat keempat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minhu qauluhu ta'ala وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ Dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun, melainkan ada baginya suatu masa yang telah ditetapkan. Maka apa? Falaha كِتَابٌ ma'lumun جُمْلَةٌ Ya, maka lafat laha kitabun ma'lumun adalah jumlah fi maudhi'il hali yang jumlah tersebut itu menempati kedudukan hal min koryatin dan itu menjadi hal dari koryatin hamaji ul hali minan nakiroti ya maka di sini boleh ya lafa tersebut menjadi hal bagi nakiroh yaitu koryatin mengapa litaqattu min nafyi 'alaiha karena lafat koryatin itu didahului oleh penafian. Yaitu apa? Ma. Ya, ma ahlakna min koryatin. Ya, jadi didahului oleh penafian ma di situ. Kemudian wanahyu, contoh dari sohibul hal yang berupa isim nakiroh yang didahului oleh larangan. Nahmu contohnya, la tashrob, ya la tashrob fi kubin maksuron. La tashrob fi kubin maksuron. Janganlah engkau minum dari gelas yang pecah atau rusak atau retak. Ya, janganlah engkau minum dari gelas yang retak. Maka maksuron di sini itu adalah hal dari kubin, ya, dari gelas. tapi kubin ini nakiroh, Ya, mengapa boleh? Karena didahului oleh lanahiyah. Ya, la tashrob. Janganlah engkau minum. Karena itu jadi boleh. Wa minhu qawlu syairi dan diantara contohnya adalah ucapan seorang penyair. La yarkanan ahadun ilal ikhjami yaumal wago mutakhawifan lihimami la ya-, yarkanan ahadun ilal ihjami yaumal wagha mutaqawwifan lihimami janganlah seseorang itu nah janganlah seseorang itu ya berkeinginan untuk atau condong ingin untuk mundur di hari perang karena takut kematian ya kira-kira seperti itu kita lihat catatan kaki arrukunu rukunu almailu, Ya, yang dimaksud dengan layar kanan di situ arrukunu maksudnya maksudnya adalah almail condong. Jadi janganlah seseorang itu condong untuk mundur. Kemudian al-ihjamu yang dimaksud dengan al-ihjam adalah at-ta'akhuru wa adamul iqdami. Yaitu mundur dan tidak mau maju. Ya artinya pada saat hari perang itu dia malah mundur dan tidak mau maju kembali. Jadi mundurnya itu bukan mundur yang strategi, tapi memang karena takut. al yang dimaksud al adalah al-harbu, perang. Al-khimamu al-mautu. Dan tadi ada li-khimami, al-khimamu adalah al-maut, kematian. Wal makna, maka makna dari syair tersebut, la yusawwir li ahadin an yufakkira fit takhallufi wa adamil iqdami qatal harbi. Ya, janganlah seseorang itu condong untuk berpikir, ya berpikir untuk mundur dan tidak mau maju waqtal harbi pada saat waktu perang. Khaufan minal mauti karena dia takut untuk mati fal mautu muqaddarun lahu ajalun. Ya karena yang namanya maut itu sudah ditakdirkan batas baginya. Ya mau maju atau mundur kalau memang takdirnya mati di perang itu ya maju atau mundur tetap mati. Ya, maka lebih baik maju. Kemudian kalaupun tidak ditakdirkan mati pada perang tersebut, baik maju maupun mundur ya ditakdirkan tidak akan mati pada perang tersebut. Kita kembali ke atas. Famutakhawwifan halun min ahadun. Maka lafat mutakhawwifan itu adalah hal dari ahadun. Wahuwa nakirotun dan lafat ahadun itu nakiroh. Wadhalika litakottu min nahyi. Dan ahadun itu boleh diberi hal dengan Eh, diberi hal ya, disifati dengan hal, dihukumi dengan hal padahal akadun itu nakiroh. Mengapa boleh? Karena didahului oleh nahi. Oke. Kemudian wali istifhamu ya tadi contoh dari penafian dan larangan. Ya contoh isim nakiroh boleh menjadi sahibul hal jika didahului oleh Tadi sudah penafian, kemudian larangan, sekarang didahului oleh istifham. Nahwu contohnya, Hal ataka rasulun mubashiron bintisoril muslimina. Ya, hal ataka rasulun mubashiron bintisoril muslimina. Apakah telah mendatangimu seorang utusan, ya, seorang rasul dalam keadaan membawa kabar gembira dengan kemenangan kaum muslimin. Maka mubasyiron adalah hal dari rasulun. Dan rasulun di sini itu nakiroh. Ya mengapa boleh? Karena didahului oleh istifham yaitu hal. Ya. Wa minhu qawlu syairi dan diantara contohnya adalah ucapan seorang penyair. Ya sahihal humma aishun baqiyan fatara linafsikal udhra fi ib'adihal amala. Ya sahihal humma aishun baqiyan fatara linafsikal udhra fi ib'adihal amala. Ya wahai sahabatku, ya apakah engkau menyangka bahwa kehidupan itu selamanya ya akan selalu ada? fataroli nafsikal udhra ya maka engkau itu melihat udhur, ya engkau berpendapat ada udhur bagimu fi ibadihal amala untuk memiliki angan-angan yang panjang ya atau kita lihat catatan kaki ya sahi itu munadan ya sahi di situ munada munadan murahkomun, ya munada yang ditarkhim ala ghairi qiyasin li'annahu ghairu alamin. Dan sahi ini adalah ditarhim, tetapi sama'i, ya, bukan qiyas, tidak bisa dikiaskan. Mengapa li'annahu ghairu alamin? Karena sahi di sini bukan alam, bukan nama orang. Ya karena yang namanya tarhim itu kan boleh dilakukan untuk nama orang biasanya. Apa yang dimaksud dengan tarhim Wat tarhimu Khadfu akhiril munada. Tarkhim adalah menghapus akhir dari munada. Nah, di sini asalnya itu adalah ya sahibi, ya ya sahibi, tetapi ba dan ya-nya itu dihapus. Hal humma bi dhammil ha'i. Ya, hal humma, humma itu dengan mendomahkan huruf ha, ya, mendomahkan huruf ha. Ai quddira, Maksudnya adalah kutiro. Kemudian aishun hayatun dan aishun adalah hayatun kehidupan. Wal makna dan makna dari syair tersebut ya sahibi hal kutiro lil insani hayatun daimatun. Ya wahai sahabatku, apakah seorang manusia itu ditakdirkan memiliki kehidupan yang abadi? fayakunu lakal udhru fi hadhil amalil ba'idati wattakalubi ala jam'il khutami ya fayakunu lakal udhru maka kemudian engkau memiliki udhur bagimu fi hadhil amalil ba'idati yang engkau itu memiliki angan-angan yang jauh yang panjang ya, seolah engkau akan hidup selamanya wattakalubi ala jam'il khutami dan engkau itu ya tamak dalam mengumpulkan harta. Ya, apakah engkau merasa hidupmu itu abadi sampai engkau panjang angan-angan dan tamak dalam mengumpulkan harta? Wa qauluhu aisyun naibu fa'ilin dan lafat Aishun adalah naibul fa'il. Wal al-amala maf'ulun lil masdari dan lafat al-amala adalah maf'ul dari masdar. Ya masdar ibadi. Wal alifu lil itlaqi. Dan al-alif yang ada pada amala itu adalah itlaq. Untuk menyamakan akhiran dari bait. Kita kembali ke atas. Fabaqiyan halun minan nakiroti aishun Dan lafat baqiyan adalah hal dari nakiroh aish. Wa sawwagodhalika takot tumul takot tumulistifhami. Dan yang memperbolehkan Aisyun yang isim nakirah itu diberi hal atau menjadi sahibul hal itu adalah didahulukannya istifham yaitu hal. Kemudian waqad waqa'a sahibul hali nakiratan bila musawwirin. Dan sungguh sahibul hal itu juga bisa datang dalam bentuk nakirah walaupun tidak ada musawwirnya. Kaqaulil Arabi sebagaimana ucapan orang Arab terdahulu marortu bima'in qi'data rojulin. Ya, saya telah melewati mata air atau air ya yang dalam keadaan diduduki seorang laki-laki atau seukuran uh, seukuran duduknya seorang laki-laki atau dalam keadaan diduduki seorang laki-laki. Fa data halun min ma'in dan lafat data adalah hal dari lafat ma'in wa huwa nakiratun la musawwiqalah Dan ma'in itu nakiroh dan tidak ada musawwir bagi ma ma'un tersebut, ma'in tersebut. Kemudian wa qauluhum alaihi mi'atun bidon. Ya alaihi mi'atun bidon. Yang wajib baginya itu adalah 100 putih ya 100 sesuatu yang putih. Apa itu sesuatu yang putih? Kita lihat catatan kaki. Bidon mufraduhu abiyadu. Ya, bidon itu mufradnya itu adalah abiyadu, sesuatu yang putih. Wal muradu biha at dan yang dimaksud di sini adalah dirham. Ya, jadi bid di sini maksudnya dirham. Mengapa annaha minal fiddati? Karena dirham itu dari perak. Wahia baydau dan perak itu kan warnanya putih. Wabidon halun dan lafat bidon adalah hal. Walaya juzu antakuna tamyizan. Dan bidon itu tidak boleh di Arab sebagai tamyiz. Mengapa? Lianna tamyizal mi'ati layakunu jam'an mansuban. Nah, ini pelajaran adat, angka. Karena tamyiz dari angka 100 itu tidak berupa jamak yang mansub. Ya, kan tidak berupa jamak yang mansub kalau tamyiz dari 100. Tapi apa? Bal mufrad dan majruron. Ya, seharusnya mufrad dan majrur. Ya, misalnya mi'atu baitin 100 rumah. Itu mufrad dan majrur. Wali annaka law rafa'tahu wa qulta dan alasan yang lain, kalaulah engkau merofakkannya jadi kalau rofa dibaca alaihi mi'atun bidun, ya, kalau engkau merofakannya, kemudian wakulta dan engkau mengatakan alaihi mi'atun bidun, laka na'tan, maka itu menjadi na'at si bidun tersebut. Fal yakun fi halin nasbi halan. Ya. Dan jika itu dibaca mansub, itu menjadi hal. Kita kembali ke atas. Fabidon halun min mi'atun. Maka lafat bidon adalah hal dari lafat mi'atun. Wahuwa nakirotun la musawwighalaha. Dan mi'atun itu nakiroh dan tidak ada musawwirnya. Kemudian wa fil hadithi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah mengatakan Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat di dalam rumahnya dalam keadaan ya menderita atau kesakitan, ya dalam keadaan syakin. Fa jalisan, maka beliau salat dalam keadaan duduk wasalla wara'ahu qaumun qiyaman. Dan di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada sekelompok orang yang salat dalam keadaan berdiri. Ya, kita lihat catatan kaki wa huwa syakin bitakhfifil kafi. Ya, wa huwa syakin itu dengan mentakhfif huruf kaf. Ya kan syaka, kemudian eh, Isim fa'ilnya adalah syakin. Mengikuti apa? Biwazni qadin. Mengikuti wazan qadin. Ya, qadha, kemudian qadin. Kemudian syaka itu dari kata apa? Minasyikayati. Ya, dari kata asyikayah. Dari syikayah. Apa itu? Wahiyal marotu. Yaitu dalam keadaan sakit wa kana dzalika bisababi suqutihi alaihi salatu wassalamu an farasin. Kenapa beliau pada saat itu sakit? Itu sebabnya adalah beliau terjatuh ya beliau sallallahu alaihi wasallam terjatuh dari kuda. Ya kemudian sakit ya, sehingga salatnya dalam keadaan duduk. Kama warada dzalika fi hadithi Anasin radhiyallahu anhu sebagaimana itu datang dalam hadis Anas radhiyallahu anhu unzur ini dapat dilihat di Fathul Bari, ya, dalam Fathul Bari. yaitu Syarah Sahih Bukhari ya Al-Mujallad Tsaniyah jilid kedua safhata thamanin wa sab'ina wa mi'atin halaman 178. Baba ya pada bab innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Nah, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, namanya imam itu untuk diikuti. Ya, nanti pada kelanjutan atau pada riwayat yang lain itu nanti para makmum tersebut yang di belakang itu diminta duduk untuk mengikuti imamnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke atas. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sama-sama perawi Aisyah radhiyallahu anha. Faqiyaman halun min qaumin. Maka lafat qiyaman adalah hal dari lafat qaumin. Qaumun. Ya. Faqiyaman halun min qaumun. Qiyaman adalah hal dari lafat qaumun. Wa huwa nakiratun la musawwigolaha. Dan itu adalah nakirah yang tidak ada musawwignya. Wal muftaru fi dhalika. Dan pendapat yang dipilih dalam perkara ini ma dhahaba ilaihi ba'dun nuhati yaitu pendapat yang dipegang oleh sebagian para ulama nahwu minhum bawaihi ya di antaranya ada di antaranya adalah sibawaih berarti ini adalah pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala kama naqalahu anhu Abu hayyan, sebagaimana dinukilkan oleh Abu Hayyan min jawazil qiyasi ala ma waroda minal hali minan nakiroti bila musawwirin. Ya. Si Bawai, sebagaimana dinukilkan oleh Abu Hayyan, itu memperbolehkan qiyas. Ya, qiyas dari apa? Hal yang datang dalam keadaan nakiroh tanpa musawwir. Ya, si Bawai memperbolehkan, boleh kias. Ya, Kemudian ini juga pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Wa annahu la yuqafu fihi ala ma warada bihi as-sama'u. Ya, bahwa itu ya tidak kemudian berhenti atau cukup ya tidak cukup tidak berhenti sampai apa yang datang dari orang Arab secara sama Ya, kalau sama'i kan apa yang diucapkan oleh orang Arab saja yang boleh kita gunakan, selain itu tidak boleh. Tapi karena ini kiasi, itu boleh dikembangkan, diturunkan, direplikasi kepada kalimat yang lain. Nah, ya la yukofu, tidak berhenti di sini. La yukofu asama'u. Mengapa li annal hala innama yu'ta biha li amili? Karena yang namanya hal itu sesungguhnya didatangkan hanya untuk ya mengikat atau memberikan keterangan terhadap amil. Fala ma'na listiratil musawwiri fi sahibiha. Maka tidak ada maknanya untuk memberikan syarat musawwir terhadap sahibul hal. Ya mau nakiroh, mau Eh, ma'rifah itu tidak apa-apa. Tidak perlu kalau nakiroh harus diberi syarat musawwif. Tidak perlu seperti itu. Itu menurut beliau. Wa hadhil hujjatu yu'ayyiduha wa yuqawwiha as-sama'u. Dan alasan ini hujjah ini itu dikuatkan ya dan juga didukung oleh as-sama didukung oleh ucapan orang orang Arab orang Arab terdahulu. Alladhi yakfi lil qiyasi alaihi. Ya, dan ucapan orang Arab yang banyak tersebut itu sudah cukup untuk menjadi makis alaihinya, menjadi sumber dari kiasnya. Ya, sudah cukup. Itu didukung, dikuatkan oleh ucapan orang Arab. Wa in kana zikrul musawwiri fi kalamil arabi aktsara ya walaupun di ucapan orang Arab itu menyebutkan musawwir ketika hal datang dalam keadaan nakiroh itu lebih banyak. Ya, walaupun boleh, tetapi orang Arab itu kalau eh, sohibul halnya nakiroh itu biasanya menyebutkan musawwir ya dalam banyak kondisi. Wa hadha alladhi tahsunu muhakatuhu dan karena itu banyak yang banyak diucapkan oleh orang Arab maka ini yang baik untuk dihikayatkan yaitu apa kalau menyebutkan sahibul hal nakiroh sebaiknya disebutkan musawirnya itu yang lebih baik wal bihi fi lughatil kitabati wal khitabi dan itu juga yang lebih baik untuk diambil oleh kita ya dalam bahasa penulisan dan juga pembicaraan atau penuturan. Ya. Jadi walaupun disebutkan tanpa musawwik boleh, tetapi yang lebih baik ketika mendatangkan hal dalam keadaan nakiroh, itu sebaik sohibul hal dalam keadaan nakiroh, itu lebih baik didatangkan dalam, didatangkan musawwiknya. Kita lanjutkan wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala walam yunakkar ghaliban dzul hali ila akhirihi. Ay maksudnya innal ghaliba ala sahibil hali alla yakuna nakirotan. Ya bahwa yang biasa terjadi pada sahibul hal itu adalah tidak datang dalam keadaan nakiroh. Jadi dengan kata lain, biasanya sahibul hal itu datang dalam keadaan ma'rifah illa ya melainkan an yata'akhkhara anha sahibul khali Ya melainkan jika sahibul khal itu diakhirkan dari halnya. Au yukhassasa ya atau sahibul khal itu ditaksis ya dengan naat atau dengan idhofah. Au yabin ya atau yabin apa itu yabin ai yadhharu sahibul khali ba'da nafin yaitu sahibul hal itu muncul setelah penafian. Au ma yudohin nafya atau muncul setelah apa-apa yang menyerupai penafian. Atau apa yudahi an-nafya adalah yushabihuhu yang menyerupai penafian. Wa wahuna huna an-nahyu wal istifhamu dan yang menyerupai penafian adalah larangan dan istifham. Summasa komifalan linnahyi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan contoh untuk larangan. Ya, contoh untuk larangan. Karena yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala adalah la ru'un Ya, itu majazum ya baginya. Berarti itulah la nahiyah. Ya la yabghimru'un alamri'in mustashila. Wa qawluhu mustasila dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala mustasila halun minan nakirati imruun. Hal dari nakirah imruun. Wa ma'nahu dan maknanya adalah mutasahilan fil bagyi mutasahilan fil bagyi ghaira khaifin akibat tahu ya ghaira khaifin aqibatahu mutasahilan fil baghi ghaira khaifin aqibatahu yaitu bermudah-mudah dalam berbuat zalim ya tanpa takut akibat atau konsekuensinya ya karena yang namanya berbuat zalim berbuat melampaui batas kepada orang itu nanti pasti akan ada konsekuensinya kepada kita ya baik di dunia maupun di akhirat Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.